Alhamdulillah Azin wa sallamullahu jami'an Ikraya Abdul Wahab Tafadol Ayah تحشر Baik berikutnya setelah kita menyebutkan kisah bagaimana seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz beliau dinasehati oleh seorang ulama Muhammad Ibnu Ka'ab sekarang masuk berikutnya apa yang akan dinasihati oleh seorang tabi'in kepada seorang khalifah yaitu Hisam bin Abdul Malik ini di sini khulafa yang tersebutkan sebutkan khulafa-khulafa dari Bani Umayyah Wadakhala atau dan masuk atau Ibnu Abi Robah Al-Hisam atau ini seorang ulama dari kalangan tabiin beliau dulunya seorang budak yang apa hitam hidungnya agak pesek kemudian juga ketika mungkin ke, ber, ketika jongkok berikan seekor burung gagak yang hitam waktu itu sangat hina dina beliau seorang budak perempuan Mekah tapi tak kala beliau apa semangat mencari ilmu. Kemudian juga beliau semangat untuk mengabdi kepada majikannya perempuan Mekah tersebut. Dan juga sebagian waktunya apa takarub menyendiri berhikmah dengan Rabbul Alamin. Ini waktu yang beliau pakai sepertiga ya untuk apa berbakti pada majikannya kemudian sepertiga untuk mencari ilmu sepertiga untuk dia menyendiri untuk merenungi nasibnya menghadapkan Allah Ta'ala berdoa, memohon, beribadah dengan sangat ikhlas nah dengan sebab inilah majikannya melihat kondisinya apa budaknya sangat semangat beribadah kemudian sangat semangat mencari ilmu maka dimerdeka, dimerdekakan atau Ibnu Abi Robah ini dimerdekakan sama majikannya dan beliau seorang tabiin yang bermula sama dengan para sahabat Masyhur dengan Abu Hurairah dengan Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ini diantara beliau bermula sama dengan para sahabat sehingga ilmunya pun masya Allah ya sangat mendalam. Bahkan Sulaiman Ibn Adil Malik merasa rendah ya merasa hina hina jadapan atau bin Abi Robah ini mencari kesana kemari ingin bertanya masalah agama. Nah sekarang giliran dan beliau mendatangi seorang khalifah Hisam ibnu Abil Malik dan sebenarnya beliau itu sangat nggak senang untuk datang kepada seorang pemimpin tapi karena ada maksud tertentu ada maksud yang sangat baik tidaklah beliau datang kepada seorang pemimpin kecuali ada maslahah kecuali ada memang maksud-maksud untuk kepentingan kaum muslimin bukan kepentingan-kepentingan tendensi untuk apa yakni cari perhatian mungkin biar diangkat sebagai seorang pejabat tidak beliau jauh dari pikiran-pikiran yang demikian beliau datang pada Hisam Ibnu Abil Malik dalam rangka untuk hal yang ia akan sampaikan akan kita baca warahaba waqala wakola maka beliau pun itu Hisam Ibnu abil Malik memberikan ucapan marhaban, marhaban wahai atau ini ya sangat menghormat, sangat menghormati atau bin Abi Robah. Pakola <clears throat> dan beliau mengatakan Hisam berkata mahajatuka ya Aba Muhammad. Apa kebutuhanmu wahai Aba Muhammad? Ini kunyah kunyah daripada atau ibnu Abi Robah wa kana indahu asrafun nas yatahaddatsuna fasaqatu dan di samping khalifah itu asrafun nas ada para bangsawan-bangsawan ya para pembesar-pembesar kerajaan yatahaddatsun yang mereka sedang bercakap-cakap sebelum kedatangan atau ya atau menunggu di pintu. Di dalam seorang khalifah bersakap-sakap dengan bawahannya. Dengan para bangsawan-bangsawannya, dengan bawah-bawahannya. Maka apa beliau datang atau kemudian marhaban marhaban fasakatu maka mereka pun tiba-tiba menjadi diam ya, dengan sebab kedatangan atau dengan sebab kedatangan seorang ulama yang sangat besar seorang alim ahli fikih dalam masalah haji sangat alim maka beliau para pembesar terdiam ya sangat merasa apa mendapatkan suatu kemuliaan kedatangan seorang alim ini karahu atau kemudian atau memperingatkan itu membicarakan menyebut-nyebut kepada Hisam di hadapan para bangsawannya tentang arzaki ahli haramain yaitu supaya menyalurkan supaya sang khalifah menyalurkan rezeki-rezekinya kepada ahli haramain yaitu untuk Mekah dan Madinah ini wa atayatihim memberikan kepada mereka jadi untuk diperhatikan dua negeri tersebut yaitu Mekah dan Madinah untuk mereka diberi ya saluran dana-dana untuk mereka diberi rezeki. Faqala maka Hisam menjawab, "Naam." Iya. Ya hulam, uktu li ahli Madinah wa ahli Makkah bi ata'i arzakihim. Wahai pelayan. Ini ya, ini pelayannya Hisam seorang khalifah, jadi dia beliau menyuruh kepada pelayannya, kepada bawahannya, ya hulam, wahai pelayan, uktub tulislah ya untuk negeri, untuk kampung, untuk rakyat Madinah dan juga rakyat Mekah untuk disalurkan kepada mereka yaitu rezeki-rezeki untuk mereka. Maka ditulislah tentang perusahaan tersebut. Summa kola kemudian bertanya kembali Hisam, "Ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, hal min hajat ghairiha?" Apakah ada hajah selainnya? Apakah ada nanti antara hajahnya lagi selain tersebut? Maka maka beliau menjawab, "Iya." Atau menjawab iya masih ada. Pada karahu bi ahli Hijaz. Maka beliau pun menyebutkan kepada Hisam tentang penduduk Hijaz. Dan juga ahli Najd, penduduk negeri Najd. Dan ahli Sahur, yaitu orang-orang yang ribat, orang-orang yang jaga di perbatasan peperangan. Ini ya, ahli suhur orang yang ribat, orang yang jaga di perbatasan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir yang ini Masya Allah yang utamanya sangat besar fadilahnya ketika dia ribat sangat sangat besar karena memang resikonya ya nyawa ya, orang yang ribat, orang yang jaga-jaga perbatasan resikonya adalah nyawa siap melayang karena ketika ada musuh dia langsung berhadapan pertama kalinya ini terus berhadapan dengan musuh tersebut sehingga diperhatikan tentang apa itu rezeki mereka nah saluran-saluran untuk mereka jangan dibiarkan ini yang menyebutkan jadi atau menyebutkan supaya mereka mendapat catah orang-orang yang ribat penduduk Najd penduduk Hijaz fa'ala misla dalik maka beliau pun melakukan hal yang demikian sama Hisam menyatakan iya, setuju dan tulis perkara tersebut untuk ahlu suhur, ahlu najd dan ahlu hisas untuk diberi jatah saluran dana untuk mereka. Hatta zakarahu bi ahli dimah sampai beliau menyebutkan ya menyebutkan kepada Hisam tentang penduduk ahli dimah ini orang-orang kafir yang dia tinggal bersama orang-orang muslim orang kafir dalam jaminan orang pemerintah muslim ahli dimah bagaimana nasihat beliau kepada Hisam yaitu Allah yukallifu ma la yuti'uhu yaitu hendaklah yang mereka apa la yukallahu supaya mereka tidak dibebani supaya mereka tidak dibebani apa-apa yang mereka tidak mampu min ahlu dima orang kafir yang tinggal mendapat jaminan pemerintah muslim hendaklah mereka jangan jangan sekali untuk diberi beban yang mereka tidak mampu fajabahu ila dzalik maka Hisam menjawabnya sama ya artinya mengiyakan tulis kemudian catat sebagai apa ini program-program berikutnya <clears throat> untuk dikasih saluran untuk dikasih jangan dibebani sesuai dengan kemampuannya Suma qala lahu fi ahor fi akhir dalik Kemudian beliau mengatakan kepada atau dalam akhirnya di akhir dalik akhir akhir ini akhir akhir ahor atau akhir. Kemudian beliau mengatakan ya yakni Hisam wajah atau yang lainnya ahor. hal min haja apakah ada kebutuhan lagi Kola. Nam, Ya Amirul muminin. Iya. Khalifah. Ada, masih ada. Yang terakhir yaitu ittaqillaha fi nafsika fa innaka khuliqta wahdaka. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada dirimu senantiasa untuk bertakwa karena sesungguhnya engkau wahai khalifah diciptakan dalam keadaan sendirian tu wahdak dan kamu akan mati dalam keadaan sendirian watuh saru wahdak dan kamu juga akan dikumpulkan nanti kepada maksa dalam keadaan sendirian ini ya jadi di sini maksudnya apa sendirian bukan berarti sendiri-sendiri gak ada orang lain tapi ada cuma merasa sendiri ya dan di sana nggak ada kesempatan untuk saling memandang sebulan sebulan sebulan oh itu teman saya enggak ini betul-betul apa dikumpulkan merasakan sangat takutnya dia bersendirian mati juga sendirian enggak ada temannya ketika itu enggak ada yang bisa membela enggak ada yang bisa yang menolong dan juga tuh ya, ya. hasab ya engkau dihisab ya hasab engkau dihisab dalam keadaan bersendirian ini La wallahi ma ma'aka mimman taro ahad. Tidak. Demi Allah ya. Tidaklah bersama engkau wahai khalifah seorang pun dari orang yang kau lihat ketika itu. Ya, jadi nanti kita semuanya ya, jangan menyangka kita di padang maksar kumpul melihat si A si B saling melihat nggak bisa nggak ada kesempatan nggak ada kesempatan seperti itu untuk saling melihat sini di sini kata beliau atau engkau hendaklah bertakwa kepada Allah Taala karena sungguhnya engkau nanti mati dalam keadaan sendirian engkau dikumpulkan dalam keadaan sendirian engkau akan dihisab dalam keadaan bersendirian maka ketika mendengar nasihat seperti ini kola itu seorang rawi mengatakan fa'akab bahisam bayatki. maka beliau pun menundukkan kepalanya ketika mendengar nasihat tersebut ya mendengar tausiah dari seorang ulama yang besar untuk bertakwa untuk apa takut ketika mati nanti merasakan betul-betul sendirian gak ada yang bisa membela ketika dihisab juga sendirian gak ada yang bisa membela membelanya kecuali amal-amal yang nanti akan bermanfaat maka beliau pun menundukkan kepalanya yabki dalam keadaan dia menangis dalam keadaan beliau menangis ketika dinasehati nasihat tersebut pakhoma <clears throat> atau kemudian atau berdiri falam makana indal bab maka ya di waktu itu di samping pintu tiba-tiba ida rajulun tapi tabi'ahu apa seorang laki-laki mengikutinya jadi atau dia bangun ya dia ingin pergi meninggalkan khalifah setelah mengucapkan setelah menyampaikan kebutuhannya beliau bangun dan pergi maka ada seorang laki-laki yang mengikutinya, yang membuntutinya dengan membawa kis yaitu bejana yaitu apa bingkisan yang cukup besar. Ini mana tri mafihi adrahim am jananir. Kami nggak tahu. Ini kata rawi, kami nggak tahu apa di dalamnya. Dirham, dirham, dirham ataukah dinar-dinar di dalam kis tersebut, di dalam bejana tersebut. Kami nggak mengetahuinya. Waqala inna Kemudian dia mengatakan ya kepada atau inna amral mu'minin sesungguhnya khalifah ya qad amara laka bihada beliau menyuruh kepada engkau dengan ini ini ya beliau menyuruh untuk engkau untuk menerima ini sebagai apa hadiah ini ini yang disampaikan oleh apa rajul jadi beliau membawa bingkisan sebagai hadiah diberikan kepada atau yang ini mandat dari seorang khalifah untuk diberikan kepada atau karena Isa merasa ya telah dinasehati yang sangat mengena sebagai tanda terima kasih sebagai tanda beliau mengucapkan terima kasihnya maka dengan cara diantara seperti ini ingin berikan suatu hadiah Faqala maka beliau pun menjawab, La as'alukum alaihi ajran. Dengan satu ayat. Beliau membaca, La as'alukum. Saya tidak minta pada engkau, ya, itu pahala upah. Ada yang saya ucapkan, saya sama sekali tidak mengharapkan upah dari kalian. Wahai rajul, wahai khalifah, saya tidak meminta sama sekali. In ajriya illa rabbil alamin. Tidaklah pahala nah akan diberikan kecuali memang nanti di atas robil Alamin yaitu saya mengharapkan pahalanya Allah Ta'ala mengharapkan sabab di si robil Alamin bukan mengharapkan bingkisan-bingkisan tersebut <clears throat> Suma kharaja wal wala wallahi ma seriba indahum hiswah ma'in fama faqaha. Kemudian beliau pun keluar. Ya, setelah bersakap-sakap dengan rajul yang hendak memberikan satu hadiah, memberikan satu bingkisan yang sangat banyak dengan kis. Ini kis cukup besar ya. Kalau ina ini lebih kecil. Kalau kis ini semacam apa? Ini kayak karung. Ini kayak kayak karung. Artinya sangat banyak. Dinar atau dirham. Ini satu karung sangat banyak. Bukan sekedar ina yang kecil bukan. Kemudian beliau keluar wala dan tidak. Wallahi demi Allah. Ini kata rawi yang melihatnya. Kalau nggak salah itu namanya Usman bin siapa? Saya lupa. <clears throat> Usman bin siapa ya? Wallahi ma saliba indahum demi Allah. Tidaklah dia minum sedikit pun seteguk air yang ada pada diri mereka wa ma dan juga apa-apa yang di atasnya lebih dari air sama sekali beliau enggak makanya enggak mengambilnya sedikit pun air padahal ya beliau disagui sangat istimewa ada minuman ada susu ada ini dan sebagainya sangat istimewa tapi beliau sama sekali enggak minumnya dan juga enggak mengambil sedikit pun apa yang dihidangkan untuk beliau di sini beliau betul-betul mengharapkan sangat besar yaitu ajron inda rabbil alamin ini ini yang beliau harapkan pahala enam yang sangat besar nanti di negeri akhirat bukan pahala upah di dunia ini ini sebagai suri teladan bagi kita semuanya dari sisi belajarnya bagaimana beliau tidak menghambur-hamburkan waktu sehingga dengan apa yang ada pada diri beliau sebuah ilmu dan amalan sungguh beliau diangkat derajatnya yang tadinya budak hitam kelam pendek ya kemudian juga hidungnya pesek ini sangat hina ketika menjadi budak tapi ketika menjadi seorang yang berilmu subhanallah ya patut untuk kita contoh patut untuk kita contoh apa yang beliau praktekkan semangat mencari ilmu kemudian kehidupannya sangat sederhana suhud ini ini keberhasilan beliau karena beliau bisa memanage waktu yang sedemikian maksimal tapi kalau alam bisa ilahuna tafadilu hafizakumullah